Tak lain ini merupakan nikmat dan berkat hidayah dan taufik dari Allah semata. Sehingga kita di hari Sabtu ini 21 Sya'ban 1445 Hijriah yang bertepatan dengan 2 Maret 2024 Masehi. <clears throat> Kembali kita berjumpa di masjid ini melalui kajian online Masjid Al-Hanif di kota Bandar Lampung. Ayo ikhwah rahimani warahmatullah. Nah berharap semoga kajian kita <clears throat> dengan materi Sahih Bukhari ini bisa benar-benar memberikan manfaat berupa ilmu dan amal. Ilman nafi'an wa amalan salihan. Bagaimana tidak sementara ini merupakan kitab tersahih ba'da kitabillahi ta'ala yang merupakan rujukan utama kaum muslimin kaum, kaum muslimin telah menerima kitab sahih Bukhari ini dengan penuh kabul penuh penerimaan Ayol ikhwar rahimani warahmakumullah. khusus penulisnya adalah seorang imam besar yang merupakan Jabalul Hifud Hafidud Dunia, Nah, gunung al hifud gunungnya hafalan, hafidnya dunia. Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari Al-Ju'fi rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah Fa ikhwani fiddin rahimani warahmatullah. Saudara-saudaraku, ikhwah yang ada di Masjid Al-Hanif ini dan juga mungkin juga yang lainnya yang turut mendengar kajian ini melalui siaran radio Manhajul Anbiya. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas hadis dalam Sahih Bukhari ini yaitu hadis ke-10 dari Kitabul Iman <clears throat> yaitu bab man salimal muslimuna min lisa bab al muslim man salimal muslimuna min lisanihi bab bahwa seorang muslim itu adalah barang siapa yang kaum muslimin lainnya selamat dari lisan dan tangannya kesimpulan pelajaran yang telah lalu tersebut bahasanya muslim seorang muslim itu adalah yang memiliki sifat ini. Yang dimaksud di sini adalah muslim yang kamil al-Islam, sempurna keislamannya. Maka barang siapa yang tidak memiliki sifat ini, yaitu kaum muslimin lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya, maka dia belum mencapai sifat kamalul Islam al-wajib. Nah, kesempurnaan Islam yang wajib. Karena sebagaimana kata Ibn Rajab, fa inna salamatal muslimin min lisanil abdi wa yadihi wajibatun. Karena selamatnya kaum muslimin dari lisan seorang hamba dan tangannya itu <clears throat> dari gangguan lisan dan gangguan tangannya itu merupakan kewajiban. Sebaliknya, mengganggu kaum muslimin yang lainnya itu haram baik dengan lisan maupun tanganan maupun tangannya. Gangguan tangan berupa perbuatan, gangguan lisan berupa ucapan. Dan kata beliau bahwa Nabi alaihi salatu wasallam memberikan sifat dengan sifat ini dalam hadis ini karena sang penanya adalah seorang muslim yang sudah memenuhi rukun-rukun Islam yang wajibah. Benar-benar menunaikan semua, mengamalkan dan menerapkan semua rukun Islam yang lima hanya saja dia tidak mengerti bahwa bagian ini pun sesuatu yang wajib, yaitu menunaikan hak-hak hamba di dalam Islam. Maka Nabi SAW menjelaskan kepadanya sesuatu yang dia belum tahu, yaitu bahwa kaum muslimin yang lainnya harus juga selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Dan yang mirip seperti ini ketika Nabi alaihi bersabda di Hajjatul Wada. Ya. Ketika beliau menjelaskan tentang haramnya darah, harta dan kehormatan sesama muslim, maka beliau katakan setelah itu sa'ukhbirukum minal manil muslim man salimal muslimuna min lisani wa yadih. wal mu'min man aminahun nas ala amwalihim wa anfusihim dan aku akan beritakan kepada kalian siapakah sang, seorang muslim itu, yakni muslim yang sempurna, yaitu barang siapa yang kaum muslimin lainnya selamat dari lisan dan tangannya. Adapun mukmin adalah barang siapa yang umat manusia mendapatkan keamanan dia, dari dia, yaitu dalam hal harta dan jiwanya. Nah, pernah juga seorang pria datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, mal Islam?" Dia bertanya, "Wahai Rasulullah, apa itu Islam?" Maka Nabi menjawab, "Antaslama qalbaka lillah wa ayyaslamal muslimuna min lisanika wa yadik." Islam adalah engkau berserah diri. Hatimu berserah diri kepada Allah Ta'ala dan kemudian kaum muslimin lainnya itu juga harus selamat dari gangguan lisan dan tanganmu. Barakallahu fikum, itulah kesimpulan dari atau uh, e, khulasa sekaligus murajaah singkat dari pelajaran yang telah lalu dan uraian lengkapnya bisa dimurajaah kembali uh, pelajaran tersebut di audio atau rekaman yang sudah ada. Barakallahu fikum. <clears throat> Maka berikutnya kita masuk pada bab kelima dari kitabul iman. Bab ayul islami afdal. Bab Islam manakah yang utama? Qala al-Imam qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah haddatsana Sa'id bin Yahya bin Sa'id al-Qurashi. Qala haddatsana Abi qala haddatsana Abu Burdah bin Abdullah bin Abi Burdah an Abi Burdah an Abi Musa radhiyallahu an qala qalu ya Rasulullah ayyul islami afdal qala man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi Hadis ini Al-Imam Al-Bukhari mengatakan bahwa telah menyampaikan hadis kepada kami Sa'id bin Yahya bin Sa'id Al-Qurashi yang mengatakan bahwa telah menyampaikan hadis kepada kami abi ayahku beliau mengatakan bahwa telah menyampaikan hadis kepada kami Abu Burda bin Abdullah bin Abi Burda ya. dari Abi Burda dari Abi Musa radhiyallahu an Abu, beliau mengatakan bahwa para sahabat bertanya ya Rasulullah wahai Rasulullah Islam manakah yang paling afdol, paling utama? Maka Nabi bersabda, barang siapa yang kaum muslim seseorang yaitu seseorang yang barang siapa kaum muslimin lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Ayat ikhwah rahimani wa Hadis ini kita akan jelaskan dan sebagaimana biasa kita bagi menjadi dua bagian utama yaitu penjelasan tentang sanatnya, para perawinya, dan penjelasan tentang matannya. Sanat hadis ini Al-Imam Al-Bukhari mengambil hadis dari gurunya yaitu Sa'id bin Yahya bin Sa'id Al-Qurashi. Beliau adalah Sa'id bin Yahya bin Sa'id bin Aban bin Sa'id Ibn Al-As bin Sa'id Ibn Al-As bin Umayyah Al-Qurashi Al-Umawi. Abu Usman Al-Baghdadi. Kunyahnya adalah Abu Usman tinggal di negeri Baghdad. Minal Ashirah dari tabaqah ke-10. Beliau wafat pada tahun 249, Hijriah. Al-Hafidh mengatakan, Sikotun rubama akhta. Beliau seorang yang sikoh dan terkadang memiliki atau terjatuh pada kesalahan. Ini guru Imam Bukhari beri hadis ini. Qala haddatsana Abi. Maka Sa'id bin Yahya mengatakan bahwa Abi telah menyampaikan hadis kepada kami. Yani ayah beliau. Siapa ayahnya di sini? Beliau adalah Sa'id bin Yahya sehingga ayahnya adalah Yahya. Yaitu Yahya bin Sa'id bin Aban bin Sa'id ibn al-As bin Sa'id ibn al-As bin Umayyah al-Qurashi al-Umawi. Abu Ayyub al-Kufi. Nah, Abu Ayyub Al-Kufi. Kalau tadi Abu Utsman putranya Abu Utsman Al-Baghdadi, sementara beliau adalah Abu Ayyub Al-Kufi, yakni berasal dari kota Kufah. Kemudian Nazil Baghdad, beliau tinggal di negeri Baghdad. Beliau wafat pada tahun 194 Hijriah, minat tasi'ah. Dari tabaqah ke-9. Kata Al-Hafidh, Sadukun Yaghrib saduq yagrib. Nah. Di dalam Al-Kashif, Al-Zahabi rahimahullah mengatakan tentang beliau, Al-Hafidh, Thiqatun yagrib anil a'mash. Beliau seorang yang hafid dan thiqah. Hanya saja, dia memiliki peribatan yang gharib dari Al-A'mash, Sulaiman bin Mihran. Sehingga eh, pernyataan yagrib di sini adalah Yahrib kaitannya dengan periwayatan dia dari gurunya yang bernama Al-A'mash. Taib. Kemudian beliau mengatakan haddatsana Abu Burdah bin Abdullah bin Abi Burdah. Ya. Abu Burdah ini adalah guru daripada Yahya bin Sa'id. Abu Burdah bin Abdullah bin Abi Burdah. Sehingga dia adalah kunyahnya Abu Burda, kayahnya Abdullah, kakeknya Abi Burda. Nah, demikian beliau dikenal dengan kunyahnya Abu Burda. Namanya adalah Buraid. Buraid bin Abdullah bin Abi Burda bin Abi Musa al-Ash'ari. Ya. Sehingga ayah kakek beliau adalah Abu Musa al-Ash'ari. Sahabi. Nah. Minas sadisah. Buraid ini Abu Burda al-Kufi yang bernama Buraid ini berasal dari tabaqah ke-6. Thiqatun yukhti qalila. Demikian kata Al-Hafidh Ibn Hajar. Seorang yang thiqah dan sedikit yakni uh, salah terkadang salah namun sedikit Ya Al-Kashif Al-Zabi mengatakan saduq. An Abi Burdah. Nah, demikianlah beliau meriwayatkan dari Abi Burdah. Abi Burdah di sini ada kakeknya. Sehingga Abu Burdah Buraid ini meriwayatkan dari Abi Burdah yang merupakan kakeknya. Kebetulan kakek dan cucunya kunyahnya sama kunyahnya sama. Nah, Abu Burda di sini adalah putra sahabi Abu Musa Al-Asy'ari. Putra sahabi Abu Musa Al-Asy'ari. Nah, siapa Abu Burda namanya? Ada menyebutkan namanya Amir bin Abdullah bin Qais. Namanya Amir atau ada pula yang menyatakan namanya Al-Haris. Pada kulihal beliau dikenal dengan kunyahnya Abu Burda. Beliau adalah dari penduduk Kufah dan menjabat sebagai qadi di Kufah. Minas salisah. Beliau berasal dari tabaqah ketiga ya. Wafat pada tahun 104 Hijriah di negeri Kufah. Thiqah kata Al-Hafidh Ibnu Hajar. Dia seorang yang thiqah. Kalau dinyatakan tabaqah ketiga berarti dari kalangan kiba, usta tabi'in. Ya. Dalam Al-Kashif, al zahabi mengatakan kana min nubala'il ulama. Dia termasuk di antara ulama-ulama yang cerdas, jenius. Nah, ini adalah Abu Burda putra sahabi, yaitu putra sahabat Abu Musa al ashari <clears throat> An Abi Musa radhiyallahu an. Nah, demikianlah berarti di sini terangkai sanatnya cucu dari kakek dari ayahnya kakek. Abu Burda meriwayatkan meriwayatkan dari kakeknya Abu Burda. Abu Burda kakeknya ini meriwayatkan dari, meriwayatkan dari ayahnya yang merupakan seorang sahabat yaitu Abu Musa Al-Ash'ari. Demikian sahabat Abu Musa Al-Ash'ari ini adalah sahabat yang enggak asing bagi kita. Sangat sering namanya muncul dan kita dengar Beliau demikianlah beliau dikenal dengan Abu Musa al ashari Beliau namanya adalah Abdullah bin Qais bin Salim bin Hudar bin Harb. Nah. <clears throat> beliau adalah Abdullah bin Qais bin Sulaim afwan bin Sulaim bidhammis misin demikian Ibnu Mulakin memberikan dhabat bin Sulaim bin Hadar bi fathil ha al-muhmala wa tasdidid da al-mu'jama Hadar demikian Abdullah bin Qais bin Sulaim bin Hadar Waqila bi kasril ha wa takhfifid hidar demikian. Sehingga bisa dibaca haddar, bisa dibaca hidar. Nah. Bin Harb bin Amir al-Ash'ari. Nah. Atau bin Harb bin Amir bin al-Ash'ar. Ya, beliau adalah salah seorang as-sahabi al-kabir, sahabat besar Beliau wafat pada tahun 50 Hijriah di Mekkah tahun 50 atau setelahnya. Beliau adalah salah seorang sahabat yang utama dan mulia. Beliau termasuk duta Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh beliau ke negeri Yaman sebagai dai beliau, sebagai dai-nya Nabi alaihi salatu wasallam. Beliau diutus bersama sahabat Mu'ad bin Jabal. Mu'ad ke negeri Son'a. Adapun Abu Musa al-Ash'ari ke negeri Aden. Barakallahu fikum. Ibnu Madini mengatakan qudatul ummah arba'ah. Para qadi di tengah umat ini ada empat. Umar wa Ali wa Abu Musa wa Zaid bin Thabit. Ya. Ini empat nama ya. para qadi umat ini yang mereka dari kalangan para sahabat. Di antara kelebihan dan keutamaan beliau adalah beliau memiliki suara yang sangat indah di dalam membaca Al-Quran. Sehingga Nabi SAW mengatakan tentang beliau, Laqad utiya hadha mizmaron min mazamir Ali Dawud. Ya, sungguh dia telah diberi mizmarnya keluarga Abi Dawud. Abu Utsman An-Nahdi mengatakan, "Shallaitu khalfa Abi Musa, fama sami'tu fil jahiliyah sautu sanjin wala masani wala barbib eh, ahsan min sautihi bil Quran. Aku pernah sholat di belakang Abu Musa ya, yakni sebagai makmum, maka tidaklah aku mendengar selama masa jahiliyah ada suara beliau sebutkan beberapa suara alat-alat musik ya yang lebih indah dibandingkan suara beliau di dalam membaca Al-Quran. Yakni suara beliau sangat indah. Sampai digambarkan sedemikian oleh seorang tabi'i Abu, Mus Abu Uthman An-Nahdi. Ahmad bin Abdullah Al-Ijri mengatakan kana ahsana ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam sautan. Ya, beliau di antara beliau adalah sahabat Nabi yang terbaik suaranya. Umar bin Khattab apabila melihat beliau, melihat Abu Musa, maka beliau <clears throat> mengatakan kepada Abu Musa, "Zakirna ya Abu Musa." Fayaqra indahu. Ingatkanlah, berilah kami pengingat wahai Abu Musa. Maka beliau Abu Musa pun membacakan Al-Qur'an di hadapan Umar al-Khattab. Dalam riwayat lain, syawiqna ila rabbina." Jadikanlah kami rindu kepada Rob kami, wahai Abu Musa. Dan beliau memegang tampuk atau kepengurusan pemerintahan di masa Nabi salatu wassalam di negeri Zabid, Aden, dan pantai kota negeri-negeri Yaman. Di pantai di sepanjang negeri Yaman. Sementara pada masa Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab, beliau diangkat sebagai gubernur di Kufah dan Basrah beliau menyaksikan wafatnya sahabat Abu Ubaidah bin Jarrah di kota Urdun. Dan beliau juga turut hadir dalam khutbah Al-Jabiyah, khutbahnya Amir Mukminin Umar bin Khattab di Jabiyah. Dan di masa pemerintahan Umar Muawiyah beliau datang ke kota Damaskus. Nah, barakallahu fikum. Al-Mizzi juga mengatakan wa kana Umar istakhlafahu al Basrah wa huwa fikhuhum wa ilmuhum. Ya. Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an mengangkatnya sebagai gubernur di negeri Basra sehingga Abu Musa menjadi fikih dan ilmunya penduduk kota Basrah. Dan di masa Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu an beliau pun diangkat sebagai gubernur di negeri Kufah. Ayol ikhwah rahimani wa itu sekilas singkat tentang penjelasan para perawi hadis ini. Kemudian matan hadis ini <clears throat> adalah mengatakan bahwa Abu Musa mengatakan qalu ya Rasulullah ayyul islami afdal. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah Islam manakah yang lebih afdal? Dijelaskan oleh Hafidh Ibnu Hajar bahwa alimah Muslim dan juga Al Hasan bin Sufyan dan Abu Ya'la meriwayatkan dari Musnad ini Muslim dalam sahihnya dan juga Al Hasan di dalam musnadnya dan Al Hasan bin Sufyan dalam musnadnya dan juga Abu Ya'la dalam musnadnya meriwayatkan dari Sa'id bin Yahya dengan lafaz ya yakni dari gurunya Imam Bukhari terus dengan sanat yang sama sampai kepada Abu Musa Al-Asy'ari dengan lafaz qulna. Ya, kalau di sini qalu. Di situ dengan Arab lafaz apa? Qulna. Ibn Manda juga meriwayatkan dari jalur lain ya sampai kepada sahabat Abu Musa Al-Asy'ari qultu. Ya, qultu. Maka Al-Hafidz Ibn Hajar mengatakan fata'ayyan an-nasail Abu Musa. Maka pasti di sini bisa dipastikan di sini bahwa sebenarnya penanya itu adalah sahabat Abu Musa sendiri. Sahabat Abu Musa sendiri. Walaupun di sana juga ada sahabat lain yang turut hadir at, ya, yang turut hadir yang mereka setuju dengan pertanyaan itu. Ya. Sehingga dalam disebutkan idzirradi bisual fi hukmis sa'il. Seorang yang setuju dengan suatu pertanyaan, dia mendengar pertanyaan dan dia setuju, sebenarnya apa? Dia bisa dihukumi sebagai penanya juga. Nah, sehingga Penanya langsung siapa? Abu Musa al-Ash'ari. Sahabat Abu Musa al-Ash'ari. Namun karena di sana ada sahabat lainnya yang juga setuju dengan pertanyaan itu, maka mereka pun juga fi misa'il sa'il sehingga dalam riwayat Al-Bukhari ini dikatakan qalu yakni Abu Musa bersama sahabat lainnya yang hadir itu bertanya juga. Pertanyaannya adalah ayul Islam afdal? Ayul Islam afdal? Di sini ada sedikit iskal dari sisi bahasa karena kata ayu itu biasanya masuk ke kata yang mutaaddid yang menunjukkan jumlah banyak. Ya. Maka di sini uh, takdirnya ada ya adalah ayu zawil islami afdal. Siapakah pemilik agama is, pemilik Islam yang paling afdal? Nah ini orangnya. Ayu zawil islam afdal Nah, ini dikuatkan didukung oleh lafaz yang ada dalam peribatan Muslim. Adina Muslim ayul muslimina afdol. Manakah di antara kaum muslimin yang paling afdol? Ya. Sehingga keutamaan afdoliyatul muslim hasilatun bihadhil khaslah. Keutamaan seorang muslim itu tercapai dengan sifat ini, sifat yang akan disebutkan dalam jawaban Nabi alaihi salatu wasallam. Ya. Ini kata Al-Hafidz Ibnu Hajar bahwa ayyul islami afdal, maknanya apa? Ayyu dzawil islami afdal atau ayyul muslimina afdal itu lebih bagus dibandingkan takdir yang disampaikan oleh sebagian para syurah pensyarah hadis lainnya yaitu ayyuh islamil ayyuh hisalil islam afdal Nah, karena nanti akan bertanya, kalau ditakdirkan seperti ini, sifat atau amal Islam manakah yang paling afdol? Maka ada sedikit iskal. Pertanyaannya berarti apa? Perbuatan Islam atau amalia Islam yang ditanya. Kok jawabannya adalah orangnya? Ya, kok jawabannya adalah orangnya. Sehingga uh, takdir dengan ayyudzawil islami afdol, siapakah pemeluk agama Islam yang lebih afdol, yang paling afdol? Ya. Atau siapakah kaum muslimin yang paling afdol? Maka ini lebih baik. Nah. Maka yul ikhwah rahimani warahmatullah. Sehingga di sini menunjukkan bahwa di antara amalia Islam ya ada yang lebih afdol dibandingkan yang lain. Berarti amalia Islam itu bertingkat-tingkat. Berarti apa? Amalia Islam itu bertingkat-tingkat. Maka di sini tampaklah maksud daripada Al-Imamul Bukhari meletakkan bab ini untuk menunjukkan bahwa Islam yakni Islam yang semakna dengan iman, Islam adalah iman, iman adalah Islam itu menunjukkan bahwa di sana ada aziyada wan nuksan. Bisa bertambah, bisa berkurang. Kalau melakukan amal yang lebih afdol, bertambahlah iman itu. Kalau melakukan amal atau berkurang, sehingga turun kepada amaliyah yang di bawahnya, maka berkuranglah iman tersebut. Nah, sehingga di sini ada ada apa? kesesuaian atau tampak maksud Al-Bukhari rahimahullah meletakkan bab ini dan kaitannya dengan kitabul iman yakni untuk beliau berdalil dengan hadis ini tentang apa bahwa al iman itu yazidu yang kus bisa bertambah bisa berkurang bertambah sehingga apa sampai pada tingkatan yang lebih afdol lebih mulia lebih utama bisa di bawahnya ya sehingga berkuranglah iman itu nah dan dari sini pula tampak kesesuaian hadis ini Ya. Dan hadis sebelumnya yang sama, yang mirip dengan bab sebelumnya yaitu umurul iman. Umur al-iman, perkara-perkara iman. yakni amaliyah-amaliyah dalam iman. Sehingga ayol ikhwah di sini, ayol ikhwah rahimani wa rahmakumullah, di sini menunjukkan bahwa iman itu di samping bertambah dan berkurang, menunjukkan di sana adanya amal. Perhatikan Selamatnya kaum muslimin dari gangguan lisan dan tangannya. Ya, sehingga di sini tercegah dia dari sesuatu yang bisa mengurangi amalnya, yaitu mengganggu kaum muslimin dengan lisan dan tangannya. Kalau dia bisa menahan lisan dan tangannya tidak mengganggu, maka dia mencapai tingkatan keislaman yang paling afdol. Barakallahu fikum. Bisa difahami ya di sini? Al-Hafidh Ibn Rajab mengatakan, "Faman salimal muslimun min lisanihi wa yadihi islamuhu afdal min islam ghairihi mimman laisa kadzalik." Sehingga seorang muslim yang kaum muslimin yang lainnya itu selamat dari gangguan tangan dan lisannya, maka keislaman dia lebih afdal dibandingkan muslim yang lainnya yang tidak bersifat demikian. Ya. Listirakihi ma fil ityan bihuquqillahi fil Islam min minasyahadatain wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa nahwi dzalik wa amtaza ahaduhuma bil qiyam bihuquqil muslimin. Karena apa? Dia kedua muslim tersebut sama dalam hal menunaikan hak Allah dalam Islam yaitu dia telah melakukan syahadatain ya mengucapkan syahadatain, bersaksi, meyakini syahadatain, menegakkan salat, membayar zakat dan seterusnya. Namun yang satu memiliki kelebihan dengan dia menunaikan hak kaum muslimin, hak sesama muslim. Yakni apa? Dia kaum muslimin yang lainnya selamat dari gangguan tangan dan lisannya. Fasara hadal Islam afdal min dhaka. Sehingga Islam orang yang pertama ini menjadi lebih afdal dibandingkan Islam orang yang kedua yang belum sampai kepada tingkatan ini. Nah, ini keislamannya, ya, keislamannya sehingga keislaman orang yang memiliki sifat ini lebih afdal dibandingkan keislaman orang yang belum memiliki sifat ini. Ini Islam. Adapun orangnya muslim Adapun orangnya muslim, ya, kalau tadi kan keislamannya, sekarang muslimnya. Fayuqal hadza afdal min dhaka. Bisa dikatakan bahwa muslim yang ini lebih afdal dibandingkan muslim yang itu lianna islamahu afdal min islamihi. Karena sifat keislamannya lebih utama dibandingkan sifat keislaman yang itu. Wa yuqal huwa khairun. bisa betul dikatakan dia sang muslim yang pertama ini lebih baik mindaka dari muslim yang itu yang kedua litarjihi khairihi ala khair ghairihi wa ziyadatihi alaihi karena kebaikan dia lebih kuat dibandingkan kebaikan muslim yang kedua dan terdapat tambahan padanya ya terdapat keba tambahan kebaikan pada muslim yang pertama <clears throat> Ayol ikhwar rahimani wa rahmakumullah. Fa'ala kulli hal ini menunjukkan bahwa kita agar keislaman kita menjadi lebih sempurna, maka hendaknya kita memperhatikan sifat yang disebutkan di sini. Sehingga kita menjadi muslim yang lebih baik atau terbaik. Nah, apabila keislaman kita lebih afdal, maka kita sebagai muslim akan menjadi lebih baik Barakallahu fikum. <clears throat> Dan sekali lagi, dua hadis ini pada hadis sebelumnya al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih dan juga hadis ini al-muslim man salimal uh, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih menunjukkan kepada bahwa amal bagian daripada iman. Ya. Yang kedua, juga menunjukkan bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Ya, bertambah dan berkurang. Berikutnya adalah bab keenam. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah bab it'amut ta'am minal Islam. Bab memberikan makan ini kepada orang yang membutuhkan termasuk bagian daripada Islam. Demikian versi periwayatan Sahih Bukhari di sini yaitu termasuk bagian daripada Islam. It'amut ta'am minal Islam. Adapun pada versi periwayatan Al-Asili itu dengan it'amut ta'am minal iman. Minal iman. Termasuk bagian dari perilaku atau amaliah iman. Ya. Sehingga tidak ada masalah karena Islam itu jika terpisah, disebutkan secara terpisah, bermakna iman juga. Islam itu sama dengan iman. Nah. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Amr bin Khalid qala haddatsana Lais an Yazid an Abil Khair an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayul islami khairun qala tud'imu ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Kata Imam Bukhari, kata Imam Bukhari rahimahullah bahwa Amr bin Khalid menyampaikan hadis kepada kami. Beliau katakan bahwa Al-Laits menyampaikan hadis kepada kami dari Yazid dari Abil Khair dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam bahwa sese sese seorang pria bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Islam manakah yang lebih baik atau Islam manakah yang terbaik qala maka beliau menjawab tud'imut ta'am engkau memberi makan ya wa taqra'us salam dan engkau mengucapkan salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Baik kepada orang yang kamu kenal ataupun yang tidak kamu kenal. Barakallahu fikum. Ayol ikhwa rahimani wa rahmakumullah. Di sini menunjukkan tentang uh, salah satu dari perilaku iman. Nah. atau di antara perilaku iman, yaitu apa? Engkau memberi makan dengan sesama muslim dan engkau mengucapkan salam. Mengucapkan salam di sini baik kepada orang yang kamu kenal maupun yang tidak kamu kenal dan ini bagian daripada iman. Yang mana Al-Bukhari Al-Imam Al-Bukhari menyoroti yang pertama karena itu beliau letakkan bab untuk sifat yang pertama yang disebutkan dalam hadis ini bab it'amut ta'am minal islam memberi makan itu termasuk bagian daripada Islam termasuk bagian daripada iman nah di sini terdapat fadl keutamaan amaliyah ini it'amut ta'am memberi makan kepada fakir miskin termasuk memberi makan adalah taftirut saim, memberi makanan kepada orang, memberi makanan berbuka kepada orang yang berpuasa. Ini termasuk tud'imut ta'am. Ya, memberi makan. Taib alial ikhwah, sebagaimana biasa, sebelum kita membahas lebih jauh tentang makna hadis ini, kita bahas terlebih dahulu rangkaian sanatnya. Pada sanad hadis ini Al-Bukhari rahimahullah mengambil meriwayatkan hadis dari gurunya yang bernama Amr bin Khalid. Beliau adalah Amr bin Khalid bin Farrukh bin Sa'id At-Tamimi Al-Hanzali. Ya, Al-Hanzali At-Tamimi Al-Hanzali yuqalu Al-Khuzai. Ada pula yang mengatakan dia sebagai Al-Khuzai. Abul Hasan Al-Jazari Al-Harrani. Ya, Abul Hasan Al-Jazari Al-Harrani. Ada Abul Hasan yang dinisbahkan kepada Al-Jazari yakni jazirah. Ya. Istilah jazirah pada masa itu tidak sama dengan jazirah pada masa sekarang. Kalau jazirah masa masa sekarang mungkin lebih ke arah jazirah Arabia, semenanjung Arab tapi tidak, ini istilah sekarang. Adapun jazirah pada masa lalu itu adalah istilah untuk uh, sebuah daratan <clears throat> yang terletak di dekat Sungai Tigris. Ya. Diapit oleh dua sungai besar, Daljah dan Tigris. Uh, Afan Efrat dan Tigris. Ya. Sungai Efrat dan Sungai Tigris. Nah, itu diapit oleh dua, dua sungai besar ini ada sebuah daratan yang daratan inilah dikenal pada masa lalu dengan sebutan Al-Jazirah. Yang mungkin dalam bahasa kita daratan ini disebut sebagai daratan Mesopotamia. Ya. Nah, inilah dinisbah nisbah ke daerah tersebut adalah Al-Jazari. Al-Jazari. Al-Harrani. Harran, salah satu negeri di kota Syam. Nazilu Mesir. Dia beliau tinggal di Mesir. Minal Ashirah termasuk tabaqah ke-10 wafat pada tahun 229 Hijriah di Mesir. Ya, Al-Hafidh Ibn Hajar mengatakan siqah. Nah, adapun al, di dalam Al-Kashif al zahabi mengutip dari Al-Ijli siqatun sabat. Ya di kitabnya Syiar Alamin Nubala beliau mengatakannya sebagai al hafidhul Hujjah. Al-Zahabi mengatakan menyifati Amr bin Khalid sebagai apa? al hafidhul Hujjah. Beliau adalah ayah Imam Abi Ulathah Muhammad bin Amr dan Abi Khaythama Ali bin Amr. Ya. Sehingga putra beliau yaitu Muhammad dan Ali ini sama-sama seorang hadis pula. Amr bin Khalid ini memiliki karya antara yaitu mentahdzib As-Sirah An-Nabawiyah. Ya. Yang beliau dengar dari uh, Ziyad Al-Bakkai yang merupakan murid daripada Ibnu Ishaq. Murid daripada Ibnu Ishaq. Taib, berarti beliau tinggal di negeri Mesir walaupun berasal dari uh, Al-Jazari Al-Harrani. Ting namun tinggal di negeri Mesir. Qala haddatsana al Layth. al Layth di sini adalah al Layth bin Sa'ad bin Abdurrahman Al-Fahmi Abul Haris Al-Misri. Ya. Seorang alim besar, muhaddis besar dari Mesir, Abul Haris al Layth bin Sa'ad bin Abdurrahman Al-Fahmi. Abul Haris Al-Misri. Beliau lahir pada tahun 94 Hijriah di daerah yang bernama Karkashandah, salah satu negeri atau desa di Mesir. Beliau berasal dari tabaqah ketujuh, wafat pada tahun 175 Hijriah. Al-Hafidh mengatakannya, Sikatun sabat faqihun imam. Sikatun sabat faqih imam. Sementara dalam Al-Kashif, Az-Zahabi mengatakan, al-imam sabtun min nuzara'i malik ya. beliau seorang imam yang sabat di antara uh, yang selevel dengan al-imam malik dalam siar alamin nubala beliau mengatakan al-imamul hafidh syekhul islam wa alimud diyar al-misriyah Al-Laith adalah seorang fakih, seorang ahli fikih di kota Mesir sekaligus ahli hadis di kota Mesir. Karena itu beliau katakan tadi wa alimud diyar al misriyah. Nah, sekaligus pimpinan para ulama di negeri Mesir. Ya. Beliau yang juga memegang jabatan sekadi di negeri Mesir. Nah, yang kata Al-Hafidh uh, Al-Zahabi wa yarji'una ila ra'yih penduduk Mesir dan para ulamanya serta pemerintahnya kembali kepada selalu merujuk kepada ra'yu al layth wa masyuratihi sekaligus beliau ada di antara yang selalu diajak musyawarah oleh para umara dan para ulama di sana. Nah. Dan Khalifah Al-Mansur pernah meminta beliau untuk menjadi gubernur di Mesir. Namun beliau minta uzur, minta maaf, tidak mampu atau tidak bisa memenuhi uh, permintaan sang khalifah. Karena demikianlah para ulama terkadang berupaya menjauh dari uh, untuk menerima jabatan ya di negaraan atau pemerintahan. Nah, Ayol ikhwar rahimani warahmukumullah. Wahab Ibnu Wahab mengatakan, "Laula Malik wal Layth la nas." Kalau seandainya bukan karena Malik dan Layth, niscaya manusia ini akan tersesat. Ya. <clears throat> Al-Imam Ahmad mengatakan Layth kathirul ilm, sahihul hadis. Seorang yang banyak ilmunya dan sahih hadisnya, periwayatan hadisnya. Beliau juga mengatakan, Al-Imam Ahmad juga mengatakan, Laisa fil misriyin asahu min minal Laith bin Sa'ad wa Ammar ibn Harith yuqaribuhu. Tidak ada dari para ulama ahli Mesir yang lebih sahih hadisnya, yang lebih sahih periwayatan hadisnya dibandingkan Laith bin Sa'ad. Adapun Amr bin Al Harith itu yukaribuhu, mendekati, mendekati beliau. Ibnu Ma'in juga mengatakan Al-Laits indi arfa min Ibni Ishaq. Nah, arfa min ismi bin Ibni Ishaq kata beliau. Kemudian ada yang bertanya, "Fal Laits atau Malik, mana yang lebih utama? Laits ataukah Malik?" Maka Ibnu Ma'in menjawab, "Malik." Di sini Ibnu Ma'in mendahulukan Malik dibandingkan Laits. Adapun Al-Imam Syafi'i mengatakan Al-Laits afqa min Malik. al itu lebih faqih dibandingkan Malik. Ya. Illa anna ashabahu lam yakumu bihi. Hanya saja murid-muridnya tidak menuliskan dan tidak menebarkan ilmunya beliau sebagaimana yang dilakukan oleh para muridnya Al-Imam Malik. Sehingga ilmu beliau dan ijtihad beliau tidak tersebar sebagaimana tersebarnya ilmu dan ijtihad dan ijtihad ijtihadnya Imam Malik sehingga menjadi madhab. Wa illa Lais lebih faqih dan beliau juga memiliki madhab hanya saja tidak tersebar sebagaimana tersebarnya madhab al-Imam Malik. Ya. Hal yang sama juga dipersaksikan oleh Yahya bin Bukair. al laythu afqa min Malik. Walakin al-khudwah li Malik. Ya. Laits itu sebenarnya faqih, lebih faqih dibandingkan Malik. Hanya saja memang Eh, huzwa bagian terbesar yang lebih besar itu ada pada Malik. Asy-Syafi'i mengatakan al-laitsu atba lil athar min Malik. Ya. Al-laits itu lebih mengikuti athar, lebih kuat dalam mengikuti athar dibandingkan Malik. Nah, Barakallahu fikum. Ini tentang Al-Imam Al-Layth. Disebutkan <clears throat> bahwa dulu penduduk Mesir itu sering merendahkan sahabat Uthman bin Affan. Hingga lahir di tengah-tengah mereka Layth dan menyampaikan hadis-hadis kepada mereka tentang keutamaan-keutamaan Khalifah Uthman bin Affan maka mereka pun akhirnya tidak lagi merendahkan Khalifah Utsman bin Affan. Ya. Karena fitnah yang terjadi. Nah, kita tahu di antara uh, Abdullah bin Sabah kala itu mereka sempat yang datangnya dari arah Mesir. Ya, dari arah Mesir yang melakukan kemudian apa memprovokasi massa untuk menghina dan memberontak terhadap Khalifah Utsman bin Affan yang beliau yang dia akhirnya datang ke Madinah sampai berujung kepada terbunuhnya khalifah yang mulia Amirul Mukminin Utsman bin Affan. Sehingga ada akar sejarah seperti ini. Nah, hingga kemudian apa? Allah bangkitkan, Allah munculkan Laith bin Sa'ad. Nah, <clears throat> sehingga menyampaikan kepada mereka hadis-hadis tentang keutamaan sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an. Sehingga sebagian Mesir yang memiliki akidah atau keyakinan seperti ini itu bisa dipadamkan ya bisa dipadamkan nah dengan disampaikannya sunnah ditegakkannya sunnah di tengah-tengah mereka sebagaimana Ismail bin Ayyash ya di tengah-tengah penduduk Hims ya mereka menghinakan Ali ya melecehkan sahabat Ali bin Abi Thalib maka beliau pun menyampaikan hadis-hadis tentang keutamaan Ali bin Abi Talib sehingga penduduk Himas pun menghentikan itu. Tidak lagi menghina sahabat Ali bin Abi Talib. Disebutkan bahwa Lai setiap harinya itu memiliki empat majelis. Ya, empat majelis yang dia bisa duduk di majelis tersebut. Yang pertama, majelis beliau duduk untuk melaksanakan tugas-tugas dari sultan. Karena beliau seorang pejabat. Nah, dan di antaranya beliau memegang jabatan qadhi. Ya. Yang kedua, nah, apabila ada sesuatu yang mungkar, beliau segera mengingkari dan menulis kepada sultan. Ya. akhirnya sultan pun akan menulis kepada Amir Mukminin yang kemudian bisa jadi qadhi yang menyimpang atau melakukan kemungkaran itu akan diganti. Ya. Demikian. Dan ini majelis pertama. Majelis kedua beliau duduk bersama ashabul hadis. Ya, bersama ashabul hadis menyampaikan hadis, menyampaikan ilmu. Di antaranya beliau mengatakan, selamatkanlah ashabul hawanit, para pemilik toko. Ya. Fa inna kulubahum mu'allaqatun bi aswaqihim. Karena hati mereka itu sudah sangat bergantung dengan pasar-pasar mereka sehingga lupa dengan ilmu, lalai dari ibadah, ya. Itu. Ini majelis eh, kedua. Kemudian majelis ketiga adalah beliau duduk untuk memenuhi permintaan-permintaan umat manusia, umat ya. Sehingga tidaklah seorang pun yang datang meminta kepada beliau kecuali beliau selalu memberikannya, baik itu hajah yang besar maupun yang kecil. Ya, baik itu hajah yang besar maupun hajah yang kecil. Ayol ikhwah rahimani Dan satu hal penting faedah yang disebutkan oleh Al-Hafidh Al-Zahabi rahimahullah bahwa ini beliau sebutkan faedah ini di biografinya al bin Sa'ad di dalam Syiar A'lam Nubala bahwa pen, ahlul ahwa dan ahlul bidah di zaman Laith Al-Imam Malik Al-Auza'i ini adalah a'immah besar di masa tabi'in tabi'in yang beliau eh, merupakan a'immah empat imam besar di masa itu termasuk al-Imam Sufyan Sufyan al Thawri. ya itu ahlul bid'ah di masa itu tumpul kata beliau yakni sunnah zahirah azizah lebih tampak lebih mulia pada masa itu nah ini di masa siapa Alimah Malik, Leith yang itu di masa-masa tabi'ut tabi'in. Memang sudah muncul fitnah-fitnah uh, Jahmiyah dan sebagainya. Namun sunnah masih lebih kuat sehingga beliau ungkapkan tadi mereka adul ahwa itu masih khamilah, khamilah. Ya. Masih nggak terlalu kuat. <clears throat> Bahkan kalau ada bid'ah, sultan biasanya sering turun tangan dan memadamkan bid'ah tersebut sebagaimana yang dilakukan terhadap Ja'ad bin Dirhan dan Jaham bin Sofwan. Sultan langsung yang mengeksekusinya. ini dari pemerintah. Nah, begitu. Imam sultannya langsung atau gubernurnya. Namun Eh, pada masa Imam Ahmad bin Hambal wa Ishaq bin Rahawi atau bin Rahuya dan Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam bid'ah lebih tampak ya. sehingga para immatul asar diuji diberikan bala kenapa karena ahlul bid'ah bisa masuk ke daulah nah ini muskilahnya sehingga apa ahlul bid'ah mengangkat kepalanya nah dan akhirnya menguji memberikan balak kepada para ulama ulama dipanggil dipaksa ditekan di demikian rupa hingga diantaranya yang paling besar adalah peristiwa mehnah khalqil Quran yang dialami oleh sejumlah ulama bil khusus dialami oleh alimam Ahmad bin Hambal beliau harus menghadapi azab hukuman cambukan yang sangat keras untuk mempertahankan akidah ahli sunnatil jamaah. Nah di masa-masa itu para ulama terpaksa mereka harus menghadapi alul bid'ah dengan mujadalah yang berardu argumentasi dengan argumentasi dari Al-Quran wa sunnah. Ya. Dan sedikit mereka pun harus berhujjah pula dengan dalil akliyah untuk membungkam ya, para ahlul bid'ah tersebut. Ya. Fa nas'alullah salama wal afiyah. Ini di antara faedah yang disebutkan oleh uh, Az-Zahabi rahimahullah di Syiar Alamin Nubala di terjemahnya Al-Laits bin Sa'ad. Ayol ikhwah rahimani wa Mungkin karena waktu yang sudah panjang kita cukupkan sampai di sini. Pelajaran kita insyaallah taala kita akan sempurnakan pada pertemuan yang akan datang bi taala. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin